Tidak mungkin. Antum bikin kalimat. Saya bikin kalimat si A, si B, si C bikin kalimat, para pujangga bikin kalimat untuk memuji-muji Allah, membesarkan Allah. Sanggup? Tidak sanggup. Tidak sanggup mensifati Allah dengan sesuai dengan kebesarannya, tidak mungkin mungkin sekedar dugaan saja. Ah, dari sini maka para pujangga, para penyair tidak usah mengarang kata-kata. Tidak usah membikin-bikin kalimat. Cukup nyontek saja menirukan saja. Kalau ingin memuji Allah dengan pujian yang tepat, enggak usah pakai mikir. Cukup nyontek, meniru. Bertebaran di ayat-ayat Al-Quran. Bertebaran di hadis-hadis Nabi. Pujian-pujian kepada Allah. Ikuti saja Ah, di sini para penyair, para pujangga, sebagian tokoh terkecoh, tertipu. Mereka membuat pujian-pujian kepada Tuhan, menggubah sendiri, ngarang sendiri. Sanggupkah sesuai dengan kebesaran Allah? Tidak sanggup. Tidak mungkin. Lihat para nabi, lihat para rasul. Untuk memuji Allah, mereka diajari oleh Allah. Bahkan Nabi Adam untuk memohon ampun kepada Allah di diajari. Adam diajari oleh Allah cara mohon ampun begini caranya. Padahal mohon ampun. Kan mestinya kalimat kita sendiri ya, mohon ampun. Tapi kalau mohon ampun kepada Allah, ikuti kalimat Allah. Jangan ngarang sendiri. Ya. Maka jika ada doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan jangan dirubah jangan ngarang sendiri ikuti apa kata Nabi ikuti pujian-pujian yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang terbaik kecuali yang tidak ada dari Nabi ya Allah semoga anakku lulus ujian. Nah, ini kan tidak ada dari Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan saya menang tender tanpa suap. Nah, ini kan tidak ada. Dari Nabi tidak ada. Enggak ada Nabi mencontohkan doa menang tender. Iya kan? Tentu tidak ada dari Nabi. Ah, bolehlah kita ngarang sendiri. Tapi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi jangan dirubah, jangan mencari kalimat lain. Minta petunjuk, minta ketakwa, ketakwaan. Hmm, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal gina. Ikuti saja. Urutannya satu persatu jangan dibolak-balik ibda bima bada Allah wa rasuluh. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama apa? Huda. Yang kedua apa? At-tuqa. Jangan dibalik. Ya. Karena apapun yang datang dari Nabi itu yang terbaik. Maka jika Nabi mencontohkan membaca Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Seluruh yang dari Nabi pasti yang terbaik. Maka bismillahirrahmanirrahim tidak baik. Lebih baik bismillah. Kalau Nabi mencontohkan hanya bismillah. Yaitu ketika kita mau makan. Ketika kita mau wudhu Nabi hanya mencontohkan bismillah. Tidak ada riwayat bismillahirrahmanirrahim. Itu yang terbaik. Begini cara kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan memanggil-manggil beliau. Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Tidak pernah kita disuruh memanggil-manggil nama beliau. Panggillah nama Panggillah nama nama Allah, ya Allah, Allahumma ya Rabb. Tidak boleh memanggil-manggil Nabi. Nabi sudah wafat. Tidak ada yang bisa beliau lakukan untuk kita umatnya. Tidak ada. Kenapa memanggil-manggil beliau? Memanggil-manggil Jibril, memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i, panggillah Allah satu-satunya. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma. Begitu cara kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Alladhi huwa kama wasafa nafsahu sebagaimana Allah telah contohkan bagaimana mensifati dirinya sendiri. Allah telah mensifati dirinya sendiri di mana? Di Al-Qur'an. Apa kata Allah tentang dirinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini semua sifat-sifat Allah bertebaran di ribuan ayat, ribuan hadis. Kenapa mesti ngarang sendiri? Ikuti apa kata Allah dan jangan membatasi sifat Allah ada 20 ini membatasi kapan Nabi mengatakan sifat Allah cuma 20 di mana Allah katakan sifatku ada 20 di mana 20 sifat Allah, sifat 20 Ar-Rahman ada di situ enggak? Ar-Rahim ada di situ enggak? Al-Malik, Al-Qudus, as ada di situ enggak? Tidak ada. Apa Ar-Rahman berarti bukan sifat Allah? Ar-Rahim bukan sifat Allah? Lihat. Ini mendahului Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak pernah membatasi sifat Allah menjadi hanya 20. Sebagian mengatakan 13. Sebagian mengatakan tujuh. Ya. Padahal sifat Allah ada berapa? Yang sudah jelas saja ada 99. Itu yang sudah jelas. Karena seluruh nama Allah yang 99 itu sekaligus sekaligus sifat. Nama Allah itu ada maknanya. Beda dengan nama manusia. Ibrahim, Ismail, Idris, Nuh, Hud. Ada artinya apa tidak? Tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada artinya apa tidak? Tidak ada. Adapun nama Allah ada artinya. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, as bahkan Allah sendiri semua ada artinya. Dan artinya itu adalah artinya itu adalah sifatnya. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Maka pasti Allah Maha pengasih. Allah mempunyai nama Ar-Rahim. Pasti Allah Maha penyayang. Allah memiliki nama Al-Quddus. Pasti Allah suci. Allah memiliki uh, nama Al-Aziz. Pasti Allah perkasa dan begitu seterusnya. Ya. Tidak mungkin nama Allah bukan sifat Allah. Allah mempunyai nama Al-Azim tapi Allah kecil tidak mungkin Allah mempunyai nama Al-Quddus tapi Allah kotor tidak mungkin pasti sifat Allah sesuai dengan namanya Al-Quddus berarti suci ya nah, berarti dari sini kita tahu bahwa yang sudah jelas saja sifat Allah ada berapa? 99 belum sifat yang bukan nama karena nama Allah pasti sifatnya sifat Allah sifat Allah belum tentu belum tentu namanya Allah mempunyai sifat cemburu apakah salah satu nama Allah Semburukan giro, giro tun. Apakah otomatis dengan demikian Allah memiliki nama sang pencemburu Al-Mughirah? Tidak. Tidak. Allah mempunyai sifat bersemayam di ars. Apakah dengan demikian Allah punya nama zat yang maha bersemayam Al-Mustawi? Tidak. Allah mempunyai sifat berbicara, bercakap-cakap. Takallim. Apakah dengan demikian Allah memiliki nama Al-Mutakallim? Tidak. Jadi sifat Allah belum tentu namanya. Nama Allah pasti sifatnya. Berarti banyakan mana? Nama sama sifat. Tentu banyakan sifat nama 99. 99 itu pun yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang tidak diajarkan kepada beliau lebih lagi. Kan Rasul pernah mengatakan as'aluka bi ismin huwalak. Aku memohon kepada engkau ya Allah dengan nama-namamu yang telah engkau ajarkan kepada hamba-hambamu dan aku memohon dengan namamu yang tidak engkau ajarkan kepada siapapun. Berarti ada nama-nama Allah yang hanya Allah yang tahu atau diketahui oleh beberapa malaikat. Kan ilmu itu tidak sama. Yeah. Ah, berarti tahulah kita bahwa sifat Allah ada ratusan bahkan mungkin ribuan. Bagaimana dibatasi 20? Mana dalil? Tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa dalil. Harus dengan dalil. Ya. Wa ma yasifuhu bihi pujian Allah terhadap dirinya, pensifatan Allah terhadap dirinya, pasti di atas pujian hamba kepada Allah. Nggak mungkin sepadan, apalagi kurang. Ya. Kalau kita memuji-muji Imam Syafi'i, kalau kita memuji-muji Imam Bukhari, kalau kita memuji Imam Muslim, dan ternyata pujian kita berlebihan. Mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Mungkin. Mungkin. Bahkan kita memuji Rasulullah, ternyata pujian kita berlebihan. Rasulullah sekian, kita memujinya sekian. Mungkin apa tidak? Mungkin. Mungkin. Ya seperti saudara-saudara kita yang mengatakan dengan beliau ikatan-ikatan bisa terlepas watan bihil uqadu seluruh keinginan bisa tercapai berkat beliau watunalu bihir rogo ibu ya, ini salah satu salawat bid'ah yang dihafal oleh jutaan kaum muslimin di negeri kita berlebihan apa tidak berlebihan apa tidak Jelas berlebihan. Apakah semua keinginan bisa terkabul berkat beliau? Tidak. Jangankan kita, berapa keinginan beliau yang tidak tercapai? Beliau ingin sekali paman beliau Abu Talib masuk Islam dapat hidayah, tidak tercapai. Beliau ingin sekali ayah ibunya selamat dari neraka, tidak tercapai. Ya. Yeah. Beliau ingin menang dalam perang Uhud itu, putaran kedua, tidak tercapai. Bagaimana dikatakan watunalu bihir roko ibu? Dengan beliau semua keinginan bisa tercapai. Ini berlebihan. Memuji manusia, memuji malaikat, berlebihan bisa. Nah sekarang, memuji Allah dan berlebihan. Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita memuji Allah dengan pujian yang habis-habisan ternyata berlebihan tidak mungkin. Kurang iya. Kurang iya. Ya. Maka sekali lagi jangan memuji Allah dengan ngarang dengan mengubah kata-kata, membikin-bikin kalimat sendiri walaupun enak didengar. Lihat para pujangga, lihat para penyair. Mereka membikin pujian-pujian untuk Allah dan enak didengar. Tapi batil. Batil. Ya. Yeah banyak gitu. Ya. Mungkin Tuhan mulai bosan. Nah, ini maksudnya memuji. Kita yakin kita husnudon, si penyair ini tidak bermaksud menghina Allah, menghina Tuhan. Maksudnya ingin memuji Tuhan. Betapa Allah maha sabar melihat kemaksiatan hambanya masih menahan diri tidak langsung menghukum. Tapi kalimat yang keluar mungkin Tuhan mulai bosan. Hak apa batil ini? Batil. Batil dan ini nggak sembarangan. Ini hal besar. Bayangkan antum disifati oleh anak antum dengan sesuatu yang tidak ada pada diri antum yang antum tidak suka, tentu antum marah. Bagaimana Allah Rabbul Alamin disifati dengan sifat yang Allah tidak pernah ajarkan kepada hambanya. Tentu murka Allah, marah Allah. Lebih marah daripada kita bermaksiat, berzina, minum komer, berjudi. Ya, karena ini syahwat dosa syahwat lebih ringan daripada dosa daripada dosa subhan. Yang tadi subhan. Ya. Dosa syahwat lebih ringan dari dosa subhan. Syahwat seperti zina, khamar, judi, berbohong, korupsi, membunuh, ini semua syahwat. Ini lebih ringan daripada dosa syubhat. Memuji-muji Allah dengan pujian yang tidak pernah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita lanjutkan yang keempat. Ahmaduhu hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalalihi Aku memujinya, aku memuji dia, memuji Allah dengan pujian yang sesuai. Ha, lihat. Lihat. Beliau kembalikan kepada ilmu Allah yang sesuai dengan kemuliaan wajahnya. Yang tidak sesuai tidak, yang sesuai bagaimana? Allah alam. Ini lebih selamat. Ini lebih benar daripada memuji Allah dengan pujian-pujian yang kita ngarang sendiri. Walaupun menurut kita itu baik. Ya. Yeah. Allah terpuji, pujian Allah begini begini begini. Padahal nggak ada di ayat, nggak ada di hadis. Batil. Ya. Allah sombong. Allah sombong. Ini menghina Allah apa memuji Allah? Ayo. Allah itu sombong, tidak ada yang sesombong Allah. Ini menghina Allah apa memuji Allah? Jawab. Memuji, lihat. Coba kalau pakai akal kita. Masuk ngatain sombong kok muji? Nah. Mana ada orang yang mau dibilang sombong? Walaupun dia sombong manusia dibikin lari oleh Allah dari sifat sombong. Umumnya nggak ngaku, walaupun dia sedang sombong. Ya. Beda dengan penakut, temperamen, apalagi. Eh, banyak yang ngaku. Banyak yang ngaku. Sama-sama sifat buruk kan, penakut, emosian, sombong. Kan sifat buruk semua ini. Tapi untuk penakut banyak yang ngaku. Gitu. Ah, enggak ah, saya nggak berani. Yang gitu-gituan takut. Nah, ngaku dia. Padahal takut kan sifat yang buruk. Atau emosian, temperamen. Nah janganlah nanti daripada saya emosi. Saya nggak bisa kalau begini. Saya kurang bisa nahan emosi. Ah, ngaku kan. Padahal emosian kan sifat tidak baik. Ngaku dia. Tapi sombong biasanya biasanya tidak ngaku. Ya. Jarang. Mungkin tidak ada orang yang mengaku. Ya nih saya enggak, saya enggak mau. Saya sombong nih. Nah, saya kira enggak ada ya. Enggak ada. Ya umumnya tidak mengakui gitu. Oh, nggak mau ah Enggak mau saya datang ke rumah dia ya rumahnya jorok banget kotor ya diganggang lagi walaupun itu undangan makan kan wajib enggak bukan saya sombong ya nah, ada kata-kata itu bukan saya sombong tapi gimana ya saya enggak bisa padahal dia sedang sombong ketika dia diundang makan tidak mau hadir karena rumahnya jelek, gubuk, digang, susah parkir mobil. Padahal dia sanggup, dia ada waktu. Dia sedang sombong. Tapi dia nggak mengaku. Dia masih bilang sama teman-temannya, bukan saya sombong ya. Padahal dia sombong. Padahal Nabi pernah bersumpah demi Allah. Seandainya aku diundang makan dan yang dihidangkan hanya satu paha kambing buat rami-rami, aku datang. Ya, karena beliau tidak sombong. Ya. Adapun Allah tidak. Allah mengakui di ayat, di hadis bahwa aku sombong. Tidak ada yang sombong seperti aku al-mutakabbir. Salah satu namanya. Allah aku sombong. Dan itulah Allah Rabbuna Jalla wa'ala Sombong sesombong-sombongnya Membesarkan dirinya Akulah satu-satunya Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Akulah satu-satunya Tuhan yang memberikan rezeki. Tidak ada Tuhan lain selain aku. Tidak ada yang bisa menghidupkan, mematikan selain aku. Tidak ada yang bisa menyesatkan kecuali aku. Yang telah aku beri hidayah, tidak mungkin ada yang bisa sesatkan dia yang sudah aku sesatkan, tidak mungkin ada yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Apa enggak kesombongan demi kesombongan ini? Dan begitulah Allah Rabbul Alamin menyatakan dirinya sebagai sombong dan wajib kita ikuti wajib kita imani wajib kita ucapkan bahwa Allah adalah sombong dan pantas bagi Allah untuk sombong nah, lihat satu contoh ini memberikan pelajaran besar bagi kita bahwa memuji Allah jangan ngarang. Harus dengan dalil, harus dengan ayat, harus dengan hadis, walaupun nalar nggak bisa cerna. Masuk sombong baik sih. Sombong memang tidak baik kalau sombong memang tidak baik kalau kalau ada pada diri makhluk, antum sombong, saya sombong, pasti tidak baik. Imam Syafi'i sombong, pasti tidak baik. Abu Bakar sombong, pasti tidak baik. Para nabi, para rasul sombong, pasti tidak baik. Jibril sombong, pasti tidak baik. Adapun Allah sombong, adapun Allah sombong, baik. Justru kalau Allah nggak sombong, nggak baik. Allah bilang dalam Al-Quran, akulah Tuhan yang gak bisa apa-apa. Ah, akulah Tuhan yang apa adanya. Akulah Tuhan yang begini-begini saja misalnya. Ya apaan Tuhan apaan? Merendahkan dirinya. Tuhan menyombongkan dirinya dan pantas dan harus. Karena dia adalah Tuhan. Maha sombong maka sombong adalah pakaianku kata Allah siapa yang mengambil pakaianku aku haramkan surga baginya ya man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan walaupun sebesar darah tidak akan masuk surga dan antum tahu sombong sesombong-sombongnya adalah manusia tersombong adalah manusia yang menolak menolak al-haq menolak dalil menolak ayat menolak hadis sombong sesombong-sombongnya maka ketika ada seorang makan minum dengan tangan kiri, makan minum dengan tangan kiri. Nabi bilang, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Orang ini jawab, "Aku nggak bisa ya Rasul." Ditolak. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Sombong. Lihat. Kan Nabi yang bicara, makanlah, minumlah dengan tangan kanan. Ditolak. Sombong itu sekedar makan minum dengan tangan kanan ditolak sombong. Apalagi tentang uh, larangan berpakaian isbal ditolak. Perintah berjenggot, perintah sholat, perintah pakai jilbab ditolak. Kayak apa sombongnya? Ya, membesarkan dirinya, ya kan? Mengecilkan ayat, mengecilkan hadis itu orang yang menolak Al-Quran dan Sunnah. Sombong sesombong-sombong. Ya. Adapun Allah sombong, baik. Ingat. Ada sifat Allah yang baik pada diri Allah. Tidak baik pada diri manusia. Apa tadi? Sombong. Sombong ini baik kalau ada pada diri Allah dan sombong ini tidak baik kalau ada pada diri manusia. Apalagi suka di suka dipuji. Apakah baik kalau kita suka dipuji? Tidak baik. Gila pujian, gila hormat, tidak baik. Tapi Allah suka pujian, baik. Allah senang sekali puja. Tidak ada yang lebih menyukai pujian melebihi aku. Maka Allah senang apabila dipuji. Maka Allah wajibkan kita memuji-muji Allah ketika solat ketika baca Al-Quran, ketika baca hadis, ketika zikir, wirid, coba doa-doa habis adzan, doa Eh, menjelang tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC dan seterusnya, semua masuk masjid, keluar masjid, semua penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sangat suka dipuji. Yeah. Maka ayat-ayat yang besar, ayat-ayat yang disukai oleh Allah yang sepertiga Al-Qur'an, yang ayat kursi dan lain-lain itu penuh dengan penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Adapun kita suka dipuji nggak baik, tidak baik. Ya. Yang kedua, ada sifat yang baik pada diri Allah dan baik pula pada diri manusia. Kalau ad, kalau itu ada pada diri Allah, baik. Kalau ada pada diri manusia, juga baik. Apa? Banyak. Berilmu, hidup, mendengar, melihat, ya, sabar. Allah berilmu dan itu baik. Kalau kita berilmu, baik juga. Allah sabar, as-sabur dan itu baik. Kalau kita sabar, baik. Allah hidup, baik. Kita hidup, baik. Allah melihat, mendengar, baik. Kalau kita melihat, mendengar, juga baik. Ya. Dan ini mayoritas umumnya sifat-sifat Allah seperti itu. Baik. Ya. Hanya tentu harus kita batasi melihat dan mendengarnya Allah tidak sama dengan melihat dan mendengarnya kita. Hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya kita. Sabarnya Allah tidak sama dengan sabarnya kita. Ya. Satu lagi. Satu lagi eh, eh, yang tadi, yang kedua ini sebaliknya. Ketika itu tidak baik pada diri kita, juga tidak baik pada diri Allah. Ya sebaliknya. Seperti buta, tuli, Kan banyak dari kita yang buta, tuli, bodoh. Allah tidak baik mempunyai sifat itu, maka Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak bodoh. Ya. Ah, yang terakhir baik pada diri Allah tapi tidak baik pada diri kita. Kalau itu pada ada pada diri kita eh, tidak baik, tidak sempurna. Tapi kalau itu ada pada diri Allah baik. Apa? Masih ingat? Hah? Apa kira-kira? Kalau ada pada diri kita kurang baik, tidak sempurna kita, disayangkan. Tapi kalau itu ada pada diri Allah, baik. Apa? Ah, punya anak. Punya anak. Baikkah kalau kita tidak punya anak? Tidak baik. Tidak sempurna. Ketika seseorang cerdas, ganteng, sukses, jenius, tapi nggak punya anak, tentu disayangkan. Sangat disayangkan, tidak sempurna dia. Putus keturunannya. Tapi ketika itu ada pada diri Allah, itu baik. Maka Allah tidak punya anak adalah baik. Ya, sempurna. واستعينه استعانه من لا حول له ولا قوه الا به Aku memohon pertolongan dengan pertolongan yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Dia. Jadi pertolongan yang hakiki, pertolongan yang besar, pertolongan yang bermanfaat. Berapa banyak kita mengharapkan pertolongan, tapi pertolongan itu tidak bermanfaat. Walaupun yang menolong kita seorang jenderal, seorang gubernur, bahkan seorang presiden, tetapi tidak bermanfaat bagi kita. Ya. Dan ini wajib kita yakini. Jangan pernah kita beranggapan bahwa kalau gubernur di belakang saya, kalau jenderal, kalau presiden di belakang saya, beres semua. Ini bisa mengganggu tauhid rububiyah. Yang Abu Jahal, Abu Lahab saja bertauhid rububiyah. Maka jangan pernah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya. Kalau pembelaku, penolongku adalah pejabat, jenderal, menteri, presiden, pasti beres. Jangan. Jangan. Ya. Ini akidah seorang muslim, ini tauhid seorang mukmin. Keyakinan dia terhadap pertolongan Allah jauh melebihi usaha dia silahkan antum usaha dan usaha semaksimal mungkin sebaik mungkin uang ada kendaraan ada nah, cari dokter yang bagus yang spesialis yang pinter yang terkenal jangan cari yang tidak bagus silahkan tapi meyakini bahwa pasti berhasil pasti sukses tidak boleh dan ketika kita mendapatkan kegagalan wajib kita meyakini ini Allah, ini kehendak Allah yang telah Allah tulis di lauh mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wajib kita katakan seperti itu. Dan tidak boleh kita mengatakan lau fa'altu kana kada wa kada. Lau fa'altu kada kana kada wa kada. Coba tadi saya tidak begini. Coba tadi saya nggak usah ke dokter ini. Coba tadi saya tidak lewat jalan itu. Macet. Sehingga oh, tiga jam baru sampai rumah sakit. Akhirnya ibu tidak terlo, tertolong. Akhirnya meninggal. Gara-gara macet. So, coba tidak lewat jalan itu. Mungkin ibu tertolong. Ini kalimat haram. Ini ucapan yang sangat dibenci oleh Allah tapi ucapkan qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini adalah takdir Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Inilah orang yang bertauhid. Inilah orang yang berakidah sahihah. Inilah muslim, inilah mukmin. Ya. Yeah. Yang keenam, wa astahdihi bihudahu. Aku memohon petunjuk dengan petunjuk alladzi la yadhillu man an'ama bihi alai. Di mana orang yang telah diberi petunjuk ini dia tidak akan sesat dan inilah sebesar-besar nikmat. Jadi camat nikmat salah satu nikmat Allah. Jadi gubernur nikmat salah satu nikmat Allah. Jadi raja, jadi presiden nikmat salah satu nikmat Allah. Jadi orang yang dapat hidayah tidak ada yang mengalahkan sebesar-besar nikmat. Lebih nikmat, lebih besar dari nikmat menjadi seorang raja, seorang presiden. Apa? mendapatkan hidayah dari Allah sebesar-besar nikmat maka wajib kita syukuri nikmat ini. Ketika kita diberi hidayah oleh Allah, kita mampu membaca syahadat. Setelah itu kita solat, kita puasa. Apalagi hidayah sunnah Yang lain berbuat bid'ah Kita melaksanakan sunnah Kita tahu mana sunnah, mana bid'ah Sementara saudara-saudara kita tidak bisa membedakan Mana yang sunnah, mana yang bid'ah Ini nikmat yang sangat besar sebagaimana yang sering diingatkan oleh Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad mengatakan, ketika Imam Ahmad mendengar orang mengatakan, kita bersyukur atas iman dan Islam. Kita bersyukur atas iman dan Islam, kan sering kita dengar. Para penceramah, para khotib mengatakan, kita bersyukur atas iman dan Islam. Kita bersyukur atas iman dan Islam. Kata Imam Ahmad, apa? Kata Imam Ahmad, kurang masih satu lagi. Apa? Satu lagi apa? Selain iman dan Islam, satu lagi apa? Sunnah. Sunnah, nikmat sunnah. Berapa banyak orang yang Islam, orang yang iman, artinya dia tidak kafir. Tapi dia khawarij. Tapi dia mu'tazilah. Tapi dia asyariyah, maturidiyah, jahmiyah, jabariyah Berarti nikmat sunnah dia tidak dapat. Dia hanya mendapat nikmat iman dan Islam, Islam dan iman. Tidak kafir. Kalau Rafidah Ahmadiyah ya kafir. Sudah keluar dari Islam. Saudara kita Mu'tazilah misalnya, Syariah, Maturidiyah, Qawarid belum kafir. Tapi nikmat sunnah tidak dia dapati. Maka bersyukur kita ketika kita mendapatkan iman, Islam, kemudian sunnah. Yang dengan nikmat ini kita tahu, oh ini nggak ada sunnahnya. Oh ini bukan sunnah, ini nikmat. Dan nikmat ini wajib disyukuri. Maka maka jangan coba-coba merusak nikmat ini. Sudah dikasih nikmat sunnah, tahu sunnah ini begini. Eh, iseng-iseng dengerin ceramah yang nggak sunnah. Eh, penasaran ngomong apa nih? Nah, bahasa apa sih kalau yang nggak sunnah itu bahasa apa? Ini mengotori nikmat. Bolehkah? Tidak boleh. Nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita dikotori, tidak disyukuri. Mestinya kita bersyukur datang ke majelis-majelis sunnah, ustadz-ustadz sunnah. Maka yang tidak sunnah jangan. Ini mengotori. Bahkan yang antum tidak tahu, jangan. Agama ini bukan pakaian, minuman, makanan, nyoba-nyoba, kayak apa rasanya. Enggak. Agama adalah hak dan batil, surga, surga dan neraka. Mosok mau coba-coba surga neraka. Penasaran neraka kayak apa sih rasanya? Mosok begitu. Bodoh ini. Gila ini. Maka jangan coba-coba. Ketika antum yakin itu bukan sunnah, jangan coba-coba. Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in besar, menutup kedua telinganya. Tidak mau dengar. Majlis yang bukan sunnah. Karena satu dan lain hal, beliau tidak bisa keluar dari majlis itu. Beliau tutup kedua telinganya ya, seorang Muhammad bin Sirin yang tentu bisa menimbang, tentu bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Tidak mau mendengar apalagi kita lebih terkenal lagi. Ya. Maka jangan sembarangan. Hati-hati. Agama bukan coba-coba. Ya. Lihat murid-murid Imam Ahmad. Ketika orang-orang awam yang nggak kenal sunnah berbondong-bondong ke majelisnya uh, eh, Haris Al-Mahasibi. Karena memang uh, dia seorang uh, khutbah, orator, orasinya bagus, ucapannya bagus. Tentu atas nama Allah, bawa ayat, bawa hadis. Orang awam berbondong-bondong menakjubkan ucapannya bikin orang nangis. Murid-murid Imam Ahmad bertanya kepada Imam Ahmad. Mendatangi Imam Ahmad. Bolehkah kami hadir di majelisnya? Ya. Setelah Imam Ahmad tahu siapa Haris Al-Mahasibi, walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi Imam Ahmad, Imam Ahmad melarang, jangan. Jangan datangi majelisnya. Lihat. Demi apa? Demi menjaga agama murid-muridnya. Ya. Yeah. Karena agama sekali lagi bukan coba-coba. Bukan iseng-iseng, tetapi surga dan neraka. Ya. Yeah. <clears throat> Ada seseorang saya kenal, saya tahu. Awalnya iseng-iseng. Awalnya coba-coba. Nah, iseng-iseng saja. Dia banyak waktu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin sekitar dua tahunan ini. Dia sudah berani mencaci maki Abu Hurairah menjelek-jelekkan Aisyah, menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar. Di awalnya apa? Iseng-iseng, coba-coba. Ini salah satu pelajaran, salah satu contoh pelajaran. Bahwa kita tidak boleh coba-coba iseng-iseng. Tanyakan kepada orang-orang yang kita sikoh. Gimana majelis dia? Gimana si fulan? Gimana si fulan? Ya. Yeah. وأستغفره لما wa وأخرت ini yang ketujuh aku memohon ampun kepadanya memohon ampun kepada Allah tentu dari kesalahan orang yang memohon ampun kepada Allah berarti dia mengaku berbuat salah dan kesalahan ini luas ada orang jauh dari zina jauh dari khomer, judi, bohong. Tetapi dia berdosa. Mungkinkah? Mungkin. Sangat mungkin. Maka ketika antum selama ini selalu menjaga sholat lima waktu, bahkan yang nawafil, yang mustahab, yang sunat-sunat antum kerjakan, antum jauh dari zina, khomer, judi, korupsi, maka tidak boleh antum merasa tidak punya dosa. Lalu tidak mohon ampun kepada Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Siapapun di hadapan Allah harus merasa berdosa. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an mereka adalah manusia-manusia yang paling merasa berdosa. Sebaliknya, lihat Firaun, lihat Abu Jahal Abu Lahab, lihat Korun, Namrud. Mereka manusia-manusia yang tidak merasa berdosa. Maka sombong mereka. Tidak takut kepada Allah. Termasuk ahli maksiat hari ini Apakah ahli maksiat sekarang koruptor, penjudi, pelacur? Umumnya mereka uh, tidak takut dengan dosa-dosa itu. Itu yang uh, syahwat, apalagi yang subhat, lebih-lebih lagi. Ya. Istighfar man yukirru bi'ubudiyatihi istighfar, permohonan ampun yang menunjukkan bahwa dia adalah hamba Allah. Ya. Kalau kita mohon ampun kepada atasan, kalau kita minta maaf sama tetangga, kalau kita minta maaf sama orang tua, mertua, apakah menjadikan kita seperti budak? Kan tidak. Tetap sebagai tetangga, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai suami, sebagai istri. Adapun mohon ampun kepada Allah, permohonan ampun yang menunjukkan kita ini budaknya Allah, hambanya Allah. Wa ya'lamu annahu la yaghfiru dzambahu wa la yunjihi minhu illa huwa. Yang dia yakin, yang yang tahu si hamba ini, si budak ini tahu yakin bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari murkanya kecuali dia sendiri, Allah sendiri. Maka salah satu kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi adalah a'udzubika min minka. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari Biasanya kan, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari setan yang terkulu, yang terkutuk. Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari neraka. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ah ini ada. Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari dari Engkau sendiri. Lihat. Allahumma inni a'udzubika minka. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari engkau sendiri. Aku berlindung kepada engkau dari murkamu, dari nerakamu, dari azab kuburmu. Kan semuanya milik Allah. Nah, disinilah ada perpaduan antara khauf dengan roja. Antara ketakutan dengan harapan, harapan dengan ketakutan harus dipadukan. Bahkan Nabi menyuruh kita memiliki dua sifat ini, khauf dan roja, seperti dua sayap sayap burung. Bagaimana dua sayap burung? Yang sebelah lebih berat dari yang sebelah? Tentu tidak. Sama persis. Kiri dan kanan sama persis. Begitulah khauf dan roja. Nabi pernah berhadapan dengan seorang anak muda yang sakit keras akhirnya meninggal. Nabi bertanya kepada anak muda ini, "Ada apa dalam dirimu?" "Dalam dirimu ada apa?" Dijawab oleh anak muda ini, "Di dalam diriku ada ketakutan dan ada harapan." ada khauf dan ada roja. Dua-duanya bercampur. Sama. Nabi mengatakan, jika seorang mati di dalam dirinya ada perpaduan berkumpul antara dua sifat tadi, khauf dan roja, maka dijamin masuk surga. Ah, tentu harus dengan ilmu. Untuk menggabungkan antara khauf dengan roja, harus dengan ilmu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Apa yang membedakan ahlu sunnah dengan firqah-firqah seperti murji'ah, rafidah, jahmiyah, asyariyah, maturidiyah tentang tauhid khususnya uluhiyah dan asma Asyad? Panjang sekali ini. Mau mana dulu ya? Ahlu sunnah dengan murji'ah panjang. Ahlu sunnah dengan rafidah apalagi? Ya. Intinya antum harus pelajari yang mana dulu? Yang hak dulu apa yang batil dulu? Yang hak dulu. Sudah selesai antum belajar tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah? Nah, kalau belum selesai, jangan tanyakan bagaimana khawarid, bagaimana jahmiyah, bagaimana jabariyah, bagaimana maturidiyah. Tidak akan nyambung. Lihat para sahabat. Belajar dulu kepada Nabi tentang kebenaran. Diajarkan oleh Nabi kebenaran-kebenaran itu. Setelah itu tahu. Tahu. Coba firqah yang diajarkan oleh Nabi apa? Cuman Khawarij. Cuman Khawarij sama kodaria Itu pun kan tidak rinci Nabi mengatakan Khawarij begini begini begini, kodaria eh, penyimpangannya begini begini. Enggak. Hanya sifat-sifatnya saja kan? Wajahnya pucat, karena setiap malam, hampir setiap malam, sholat malam, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. E, bekas sujud, e, bacaan Al-Qur'annya tidak sampai ke kerongkongan. Sifat-sifatnya saja. Adapun penyimpangannya begini, begini, begini, begini kan tidak. Kenapa para sahabat tahu? Kenapa Ali tahu? Kenapa Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Asari tahu kalau ini khawarid, kalau ini menyimpang? Kenapa? Karena mereka, para sahabat, tahu tentang kebenaran ahlu sunnah. Ketika beda dengan ahlu sunnah, ya salah. Maka kata para ulama, kenali kebenaran. Kenali kebenaran. Otomatis, kalian akan mengenali kebatilan. Yang tidak sama berarti batil. Ya. Ah, untuk selanjutnya para ulama bahas apa inti kesesatan khori, Pemahaman yang sangat buruk terhadap Al-Qur'an. Apa inti Mu'tazilah? Menuhankan akal mengalahkan dalil dibanding dengan akal. Akal dimenangkan apabila bertentangan dengan dalil. Dalil dikalahkan. Ya. Apa inti kesesatan murji'ah? Meyakini bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman sama. Seluruh kaum muslimin imannya sama. Apa inti kesesatan Jahmiyah? Menolak sifat-sifat Allah dan begitu seterusnya. Setelah saya mengenal sunnah, saya melarikan diri sejauh-jauhnya dari kajian umum, walaupun dahulu sangat akrab dengan pemateri dan berdekatan tempat tinggal. Benarkah yang saya lakukan? Untuk hal-hal dunia nggak perlu, antum uh, bisnis bareng, antum bareng ke tempat kerja, naik angkot, bus, ya nggak perlu dihentikan, terus kan nggak masalah. Tapi duduk di majelisnya, mendengarkan subhatnya, jangan. Tapi urusan dunia nggak masalah. Urusan dunia nggak masalah, sekiranya tidak mengganggu keyakinan kita antum biasa bantu dia setiap bulannya membayarkan SPP anaknya, ya jangan dihentikan. Teruskah? Yang dihentikan apa? Mengorbankan agama kita, mendapatkan subhatnya. Ya. Yeah. Tadi dikatakan bahwa orang tua Rasulullah SAW Alaihi Wasallam masuk neraka. Bukankah pada saat orang tua beliau meninggal Islam belum ada? Betul. Islam yang dibawa oleh Rasulullah belum ada, tapi tapi agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ismail ada. Ada. Mekah tidak sama dengan Mekah tidak sama dengan Madinah, Mesir, Syam, Taif dan lain-lain. Mekah tidak pernah ada masa fatrah. Mekah terus ada dakwah. Buktinya ketika Rasul pertama kali terima wahyu, ada yang ada yang membenarkan ini nih kebenaran. Berarti berarti kan kebenaran masih tersisa. Orokoh bin Aufal, Zaid bin Amr bin Nufail dan lain-lain. Ada beberapa, walaupun sedikit sekali. Ya. Nah, ayah ibu beliau yang berseberangan dengan Warokoh bin Aufal, Zaid bin Amr bin Nufail, tapi yang eh, sama dengan Abu Jahal Abu Lahab berbuat syirik menyekutukan Allah. Dakwah kan terus ada di situ. Jadi eh, masa fatrah, masa kekosongan dakwah tidak ada di Mekah, ada di tempat lain. Jadi begitu Nabi Ismail wafat di situ, terus anak cucunya walaupun bukan Nabi, kan nggak ada yang Nabi, anak cucu Nabi Ismail nggak ada yang Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Beda dengan anak cucu e, dari Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, terus Musa, semuanya dari Nabi Ishak. Ya. Adapun dari Nabi Ismail tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi khususnya di Mekah ada. Tawaf, sa'i, demi Allah, bismillah. Kata-kata ini tersebar di Mekah. Tapi tercampur dengan bid'ah yang luar biasa. Maka ketika dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi mengawali perjanjian itu dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir Quraisy nggak mau, nggak mau apa? Nggak mau Ar-Rahmanirrahim. Bismillahnya nggak ditolak. Kafir Quraisy, apa itu Ar-Rahmanirrahim? nggak kenal Ar-Rahman Rahim. Maunya kafir Quraisy Bismillahi Allahumma. Lihat. Bismillahi Allahumma kalimat hak apa kalimat batil? Kalimat hak apa kalimat batil? Kalimat yang hak itu dicintai, diterima oleh kafir Quraisy. Ini menunjukkan bahwa kafir Quraisy Abu Jahal Abu Lahab kenal siapa Allah cinta kepada Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah, tapi caranya salah. Ini dia. Dan kesalahannya fatal. Yang kefatalan itu menjadikan mereka keluar dari Islam. Keluar dari ajaran tauhid. Ya. Dan banyak dalil tentang ini. Salah satunya ketika beliau di Mekah, beliau melewati kuburan lama Kuburan lama berarti kuburan yang mungkin ratusan tahun yang lalu. Ya, beliau mengatakan mayat yang ada di kubur ini sedang disiksa. Berarti kan bukan masa fatrah. Kalau masa fatrah tidak disiksa kan bahwa aku namu adzibin hatta nab'atha rasula. Tidak mungkin kami mengadab menyiksa sebelum kami datangkan dakwah. Berarti di Mekah terus dakwah itu ada. Dan agama tauhid ada ketika Nabi e, menerima wahyu pertama kali dibenarkan oleh beberapa orang. Berarti orang ini tahu bertauhid. Kalau nggak ada, tentu menolak semua. Ya, bahkan Khadijah, Abu Bakar nggak tahu apa-apa. Taunya ya percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu justru Waroko dan e, Zaid bin Amr bin Nufail tadi Ya. Mengapa Khawarij tidak kafir sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Khawarij keluar dari agama ini seperti melesatnya anak panah. Harus dibedakan antara kalimat kafir dengan murukuddin. Beda. Kalau Nabi mengkafirkan, tentu Nabi akan mengatakan mereka telah kafir, selesai, beres, tidak menimbulkan subhat. Kan tidak mungkin Nabi membuat umatnya bingung. Ya. Yeah. Maka eh, jika orang-orang khawarij itu sudah kafir, tentu Nabi akan katakan mereka telah kafir. Jangan disolati, jangan didoakan. Tidak. Nabi hanya mengatakan yamrukuna minaddin kama yamrukus sahmu minar romiyah. Mereka telah melesat jauh dari agama ini. Maksudnya dari ketaatan, dari kebenaran. Sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ya. Artinya mereka sesat sesesat-sesatnya. Mereka anjing-anjing penghuni neraka, kata Nabi. Tapi belum kafir Ali bin Abi Thalib selesai memerangi mereka, membantai mereka, ditanya oleh sebagian sahabat dan tabi'in, apakah menurut engkau mereka telah kafir? Ali menjawab, tidak. Bagaimana aku mengkafirkan? Sementara Rasulullah menyebut-nyebut tentang Khawarij, Abu Bakar menyebut-nyebut tentang Khawarij, Umar menyebut-nyebut tentang Khawarij, Utsman menyebut-nyebut tentang Khawarij, tapi mereka berempat tidak mengkafirkan Khawarij. Bagaimana aku mengkafirkan Khawarij? Inilah keadilan. Ya. Jadi walaupun diperangi, dibunuh, dibantai, tetapi mengkafirkan hati-hati. Ya. Padahal Khawarij mengapakan Ali. Khawarij mengapakan Ali. Mengkafirkan luar biasa. Khawarij teriak-teriak Ali kafir. Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Termasuk Utsman dikafirkan. Abu Bakar Umar tidak. Mereka cinta sekali kepada Abu Bakar dan Umar. Ya, yeah, beda dengan Rafidah. Khawarij cinta kepada Abu Bakar dan Umar, benci kepada Utsman, benci kepada Ali dan Ali dikafirkan. Dan Ali tahu tentunya. Tapi Ali tidak mengkafirkan Khawarij. Inilah keadilan Ahlus Sunnah. Maka Ahlus Sunnah harus adil. Tidak boleh condong kepada salah satu. Ya. Taat kepada penguasa wajib. Ahlu sunnah mengajarkan. Tapi tidak semua perintah penguasa harus ditaati. Kalau maksiat, kalau salah tidak boleh dibenarkan. Penguasa berbuat salah, kita benarkan, nggak boleh. Ya. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Harus adil. Bagaimana dengan buku-buku agama yang dulu pernah dibeli yang tidak sesuai dengan sunnah? Eh, jangan dibaca, jangan dibaca. Sekiranya sekiranya menimbulkan mudorot, nanti akan dibaca oleh anak kita, adik kita yang awam bisa tertipu, ah, dimusnahkan tapi sekedar punya apalagi untuk membantahnya boleh ya tapi sembunyikan sembunyikan agar tidak uh, dibaca oleh orang-orang yang awam Ana di tempat kerja masuk dalam keanggotaan rohis yang baru dibentuk di tempat kerja. Kegiatannya tiap hari Kamis ada tahlilan dan yasinan merayakan Isra Mi'raj. Bagaimana saya harus bersikap? Keluar. Ya. Keluar. Tidak boleh ikut-ikutan dalam kebatilan. Keluar. Ya. Kecuali antum di situ punya diberi wewenang sebagai ketua, antum harus atur sesuai dengan sunnah yang antum tahu. Kalau tidak bisa mengambil keputusan, ya, jangan. Jika makmum masbuk mendapati imam sedang sujud atau rukuk, maka kita langsung mengikuti imam apa takbir dulu mengangkat kedua tangan. Takbir dulu iya, mengangkat kedua tangan iya, tapi tidak tidak apa. Takbir jelas, takbiratul ihram kan wajib bahkan rukun. Mengangkat tangan iya. Tapi tidak tidak sedekah. Tidak sedekah. Karena Nabi mengatakan if'al ma fa'alal imam. Jika engkau masbuk maka takbirlah takbiratul ihram lalu ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Imam duduk, langsung duduk. Imam atahiyat, langsung atahiyat. Imam sujud, langsung sujud dan begitu seterusnya. Tidak sedakap. Kalau sedakap dulu tentu dikatakan oleh Nabi. Jika kalian masbuk, maka takbiratul ihram, kemudian sedakap, kemudian ikuti gerakan imam. Tidak begitu kalimatnya. Jika kalian masbuk, maka takbiratul ihram, mengangkat tangan, lalu lakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Apakah menghafal hadis itu sama seperti menghafal Al-Quran yaitu cara membacanya ada idhar, idhqom, bilagun Tidak, tidak, tidak. Ya, tidak ada seperti itu. Baca saja. Sebagaimana uh, kaidah bahasa Arab. Dan tidak ada sunnah membaguskannya. Ya, melantunkannya tidak seperti membaca Al-Quran. Bahkan membaca hadis, tidak tahu artinya. Maksudnya apa nggak tahu. Dapat pahala apa tidak? Dapat keutamaan apa tidak? Al-jawab tidak. Tidak. Beda dengan membaca Al-Quran, nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Satu huruf, satu huruf sepuluh kebajikan. Baca hadis tidak. Bagaimana cara yang baik mengamalkan Asmaul Husna sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, fahami makna. Ar-Rahman maknanya apa? Ar-Rahim maknanya apa? Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Yang kedua, yakini. Yang kedua, yakini. Seperti al-mutakabbir tadi, sombong tadi. Yakini. Ya. Yang ketiga, mohonlah kepada Allah dengan nama-nama itu. Ya. Antum sedang mohon ampun kepada Allah, maka sebutlah ya Ghaffar. Ya Ghaffar. Ya Ghaffar ampunilah aku. Antum sedang minta tambahan rizki kepada Allah, maka sebut Ya Razza, Ya Razza, Ya Razza. Itu maksud fadu'uhu biha. Mohonlah kepada Allah dengan nama-nama itu. Bolehkah memuji anak dengan maksud memotivasi anak? Boleh. Boleh. Ya. Yeah. Nabi beberapa kali memuji anak-anak. Ya. Apabila kita berada di kamar mandi lalu bersin, apakah kita tetap harus mengucapkan alhamdulillah? Iya. Karena yang dilarang kita mengucapkan kalimat-kalimat Allah, subhanallah, alhamdulillah dan lain-lain itu ketika kita sedang sedang apa? Sedang buang air. Sedang cima Ya. Adapun tempat tidak. Adapun tempat tidak. Sekarang begini, yang gampang saja. Apakah di zaman Nabi ada tempat khusus buang air? Tidak ada kan? Tidak ada kan? WC gitu kan tidak ada. Nabi, para sahabat, kalau buang air kemana? Ya ke perang pasir. Ya, tidak ada tidak ada riwayat tempat khusus. Nah sekarang ada, berarti ada hukum baru dong. Ya, maka yang dilarang menyebut kalimat-kalimat thayyibah subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar adalah kita sedang apa bukan kita sedang di mana ya yeah ah, tentu ini ada khilaf ya tapi setidaknya kita punya gambaran ya kan tidak boleh uh, khilaf ulama itu kita ambil satu selesai titik enggak buat apa kita belajar kalau kita tidak boleh mempelajarinya nah, kita pelajari menurut Syahal Bani begini menurut Syahal bin Bas begini dalil bagaimana nah, Begitulah pelajar. Bebas merdeka. Dan itulah manhaj salaf. Tidak kalau sudah kata saya bin Bas ya udah begitu. Kalau udah ngikutin Syahalbani ya udah begitu. Ini jumut namanya. Dan ini melanggar ayat. Wa in fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dikembalikan kepada syekh, kepada kiai, kepada ustaz, kepada imam. Tidak boleh. Ketika kita mau tidur, bacaan doa mau tidur pan panjang. Apakah kita harus membacanya ketika saat sudah mengantuk? Ada beberapa. Ada yang pendek, Bismika Allahumma, ya. Ada yang panjang, ada baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 25 atau 33 yang diajarkan Nabi kepada Fatimah dan Ali ketika Fatimah dan Ali minta diberi minta diberi pembantu Nabi ajarkan aku ajarkan yang lebih baik dari pembantu karena sampai mengurus rumah tangga ngurus anak ngurus ini minta pembantu Nabi nggak kasih pembantu Nabi malah bilang ada yang lebih baik dari pembantu apa Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masing-masing 25 atau 33. Syekhul Islam mengatakan, siapa yang merutinkan ini suami istri tidak punya pembantu, mungkin tidak sanggup menggajinya, sementara anaknya banyak, pekerjaannya luar biasa. Insya Allah Allah akan memberikan tambahan kekuatan.